Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih. Yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Sekarang kata berada pada halaman 93 bagian bawah itu halaman 93 bagian bawah mengenai contoh larangan yang kembali di luar amalan itu sendiri. Jadi larangannya kembalinya bukan ke amalan tapi ke perkara yang di luar. Kata beliau, perhatikan baik-baik bawah itu, man safara tijarah. Barang siapa yang itu safar untuk melakukan perdagangan atau jual beli, dagang safar untuk dagang fawajada fil balad baghaya fazana bihinna akhirnya dia mendapatkan di negeri tersebut baghaya baghaya itu pelacur baghaya itu para wanita pelacur baghaya nah nah orang ini akhirnya berzina dengan mereka fayajuzu an yaksur as-shalah apakah boleh dia mengkosor salatnya pergi jauh safar Eh, contohnya contohnya dia safar di Aceh ke Jogja lah, kan safar. Awal mulanya niatnya mau dagang awal mulanya. Ternyata di Jogja menjumpai para pelacur berzina dengan mereka itu loh. Boleh nggak dia mengkosor sholatnya? Kita lihat. Jadi safarnya itu tujuannya pertama kali itu dagang, bukan untuk untuk apa maksiat ya. Beda kalau sejak awal itu safarnya ingin bermaksiat. Dari Aceh ke Jogja ingin mencari pelacur misalkan atau berzina. Berarti kan sejak awal safarnya maksiat. Nah, ini enggak. Ini awal mulanya itu safarnya mau dagang itu loh. Dari Aceh ke Jogja itu dagang. Ternyata di Jogja dia menjumpai para pelacur, berzina dengan mereka. Boleh enggak mengkosor salatnya itu loh? Dan nah, lihat, walau safara li ajril bigha. Kalau seandainya dia itu safar dalam rangka untuk apa? Mencari para wanita pelacur tadi itu, falanya juzulahu al-qasr li'anna safaru li'anna safara muharramun tidak diperbolehkan mengkosor sholatnya, meringkas sholatnya nggak boleh. Karena safarnya itu haram gitu loh. Paham belum? Niatannya udah keliru sejak awal. Dia dari Aceh ke Jogja ingin mencari para pelacur. Nah, keliru nggak niatnya? Nah, ketika dia safar ini boleh nggak mengkosor? Pendapat yang disebutkan di sini tidak boleh mengkosor karena safarnya haram. Paham maksudnya? Karena safarnya apa? Haram. Wal muharram la tustabah bihir rukhsah. Sedangkan sesuatu yang diharamkan itu tidak diperbolehkan untuk mengambil rukhsah karena haram. Hadhi qaidatul madhab. Ini adalah kaidah menurut sebagian madhab. Syahidnya di sini kalau niat dan tujuannya pertama kali sudah untuk berbuat kemaksiatan, maka untuk mengkosornya tidak diperbolehkan. Ya, menurut pendapat ini ya, menurut pendapat ini. Wa illa nanti pendapat yang rajih, paham ya? Itu nanti dia tetap dikatakan safar-safar, maksiat-maksiat. Maksudnya bagaimana? Safarnya dia tetap dihukumi safar. Paham ya? Cuman kemaksiatan dia dihitung dosa itu loh. Paham maksudnya? nambah na'am barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat baliknya. Warrajih jawazul qasr ya kan? Yang rajih itu boleh dia mengqasr. Meringkas salatnya boleh itu yang rajih. Paham ya? Li'anal jihata idza idza fakat falikulli syai'in hukmuh. Karena suatu sisi itu kalau sudah terpisah, perhatian bebeknya, suatu sisi itu kalau sudah terpisah maka masing-masing itu punya hukumnya sendiri. Sekarang safar beda dengan maksiat. Maksiat ada larangannya, safar lain lagi pembahasannya. Sehingga ketika dia safar dihitung safar, maksiat dia dihitung maksiat. Faham belum? Jadi safarnya sah enggak safarnya? Sah. Boleh mengqasar. Na barakallahu fikum. Na barakallahu fikum. Kemudian apa? Boleh juga apa? menjama. Cuman dia berdosa karena apa? Maksiat tadi itu. Paham belum? Ayo seperti itu. Naam barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya. Naam barakallahu fikum. Apa kata beliau di sini? Wa hadil jihah mufakkah. Sisi ini sekarang apa sudah terpisahkan? wah wah ikhtiar Syekhul Islam wah wah madhabul Hanafiyah. Ini pilihan Syekhul Islam dan ini pendapat na barakallahu fikum Hanafiyah pendapatnya Imam Abu Hanifah. Maksudnya bagaimana? Sekarang antum perhatikan. Sisi maksiat terpisah dengan sisi apa? Safar. Sehingga safarnya dia boleh melakukan rusak yang ada di dalam safar. Tapi kemaksiatan hitung maksiat, dia berdosa itu loh. Paham alhamdulillah? Paham belum? Ayo kita lihat lagi. Nah. Al-hajju bil malil maghsub. Sahih walakinahu muharram. Haji dengan harta turian. Haji dengan harta harta turian, hajinya sah atau tidak? Hajinya sah cuma dia berdosa karena melakukan perkara yang haram yaitu apa? Menggunakan harta turian tadi itu. Karena enggak ada lafaz jangan kalian haji dengan harta turian, ada gitu? Enggak ada. Berarti larangannya di luar amalan tadi itu. Mohon insyaallah larangannya di luar amalan. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat lagi. Idan jika demikian, fal qaidah ini penting, perhatikan baik-baik kaidahnya ini, syahidnya ini, syahidnya. Jika demikian berarti kaidahnya an nahya idza ma'ada ila amrin kharijin fa innahu la yadur. Sesungguhnya apabila larangan itu mari mazaidah ingat-ingat kaidahnya idza ma ma itu zaidah. Bagaimana? Dalil pantunnya bagaimana Jeni? Naam ahsan Ya fatan, khut faidah ma ba'da idza zaidah. Ya falan ini. Ya fatan, khut faidah ma ba'da idza zaidah. Wahai seorang pemuda ambillah suatu faida Ma itu kalau jatuh setelah fatidah, ma jatuh setelah idah, namanya nya zaidah. Seakan-akan di situ annahya idza ada, enggak tanpa ma seakan-akan. Paham belum? Ma itu zaidah anna nahya idza ma 'ada ila amrin kharij fa innahu la yadur. Sesungguhnya larangan itu kalau kembali kepada perkara yang di luar amalan tersebut maka tidak membahayakan. Wa dzalika fikakil jihad. Yang demikian itu karena terpisahnya jihad dan sisinya. Faziatu hadza ghairu eh, ghairu jihad hadza. Sisi yang ini bukan sisi yang ini. Paham belum maksudnya ini? Larangan yang ini bukan larangan yang ini. Larangan mencuri bukan larangan haji memakai uang curian. Paham belum? Sehingga perbuatan dia berhaji sah, cuman dia berdosa karena menggunakan uang apa? curian. Paham maksudnya? Seperti itu. Nah, Na'am barakallahu fikum. Ikhwan fiddin dan wazakumullah kita lihat lagi. Wa dzalika li fikakil jihah fajihatu hadza khairu jihati hadza. Wa qala an-nadhim falan falan yadhira fafhamannal illah maka enggak membahayakan pahamilah sebabnya sebabnya kenapa berarti kesimpulannya sebabnya karena larangannya di luar amalan tidak kembali ke zat amalan itu sendiri kalau larangannya kembali ke zat amalan sendiri rusak enggak amalannya rusak tapi kalau larangan itu kembali ke perkara yang luar di luar amalan itu amalannya sah enggak sah cuman dia ber berdosa dah kesimpulannya itu aja panjang lebarnya ke situ Wa makna al-infikatul jihah makna terpisahnya jihad sisi maksudnya huwa an yakuna tahrimu syai' li ajli syai' akhar. Maksudnya ada pengharaman sesuatu tersebut dalam rangka karena sesuatu yang lain itu. Paham ya? Misal contohnya. Ma idza tawadda'a insanun ma'in makhsuf. Contohnya kalau ini lain ya, jangan disamakan ya ma idza itu lain lagi. Kalau itu ma beneran itu, bukan zaidah lagi karena jatuhnya sebelum idah. Yang zaidah itu ima yang jatuh setelah apa tadi? Idza. Ya fatan khud faidah ma ba'da idza. Zaidah itu kalau ma jatuh setelah idza. Tapi kalau sebelum idza ya ma nah barakallahu misalnya mau mausulah kan itu. Naam. Ma idza tawaddaa insan ma'al maqsub. Contohnya adalah Naam barakallahu fikum apabila ada orang wudhu dengan air turian. Fa'alar rajih berdasarkan pendapat yang kuatnya kunu tahrimu laisa lil wudhu maka pendapat yang kuat pengharamannya itu bukan mengharamkan wuduknya, tapi mengharamkan apa? air turiannya itu loh. Paham belum? Paham ya? Jadi yang diharamkan itu wuduknya dengan air turian atau air turiannya yang diharamkan? Air turiannya. Kita lihat di sini. Kata beliau, bal itbal li itlaqi hadzal maqsub ala sahbihi. Bahkan yang diharamkan itu apa? Na barakallahu fikum menggunakan menghabiskan istilah menggunakan menghabiskan barang curian ini dari pemiliknya. Paham belum? Jadi antum menggunakan air curian milik orang lain kan? Nah, itu yang dilarang itunya. Bukan wudu dengan air curian. Antum wudu dengan air curian sah aja wudunya, cuman berdosa. Cuman berdosa. Penting ini jangan ya, sampai keliru ya. Na'am barakallahu fiikum. Berikutnya. Sama'un bi wudu'in au iraqatin au syurbin au ghairihi baik dengan wudu menghabiskan air orang lain dengan wudu atau dengan menuangkan atau dengan meminumnya atau dengan selainnya intinya menggunakan barang curian tadi itu air curian haram atau enggak haram mau antum minum antum pakai wudu atau antum siramkan antum tuangkan haram itu yang jadi permasalahan itu yang diharamkan berarti di luar apa ritual wudu wudunya sah atau tidak antola wudunya sah atau enggak sah cuma dia ber dosa. Nah, kita lihat berikutnya. Bikhilafi idaki idza nah, berbeda kalau dikatakan kepadamu. Kalau dikatakan kepadamu dengan nafat la tatawadda bihadal ma'il maksub. Jangan kamu wuduk dengan air surian ini. Nah, kalau ini sekarang nas. Antum dilarang apa? Wuduk dengan air surian. Berarti larangannya kembali ke mana? Ke amalan wuduk itu sendiri. Kalau antum nekat wuduk, berarti tidak sah kita lihat. Fa'innal wuduk la yasih. Wuduknya enggak sah. Kenapa? Li'anna nahya huna 'ada ila dzatil ibadah nafsul fi'li. Dikarenakan larangan di sini kembali kepada zat ibadah yaitu nafsul fi'il perbuatan sendiri. Larangannya kembali kepada perbuatan itu sendiri. Faham soal ini bedanya? Mafhum akhwatni? Mafhum soal ya? Eh, oh, nah, jadi perbedaan sangat tipis sekali. Cuman dengan perbedaan yang tipis itu bisa mengeluarkan hukum itu loh. Antum bisa menghukumi itu loh. Sah enggak butuhnya ini? Kita lihat larangannya kemana dulu? Larangannya kembali ke wudu itu sendiri atau kepada perkara yang di luar wudu. Kalau larangannya kembali ke wudu, la tatawadda bil ma'il maghsub. Jangan kamu wudu dengan air surian. Berarti kembali ke wudu kan? Antum wudu enggak sah wudunya. Paham? Nah, tapi kalau larangan kembali di luar wudu, yaitu di perkara yang lain, larangan mensuri, larangan ghasab. Nah, kalau antum wudu dengan air surian, wudunya sah, cuma antum berdosa. Paham salah Ibrahim? Ayo na'am. Berikutnya. Qauluhu fathaman al-illah amrun na'am bi an yafham at-talib al-illah. Ini perkara ini perintah. Ini perintah agar pelajar itu memahami illah sebab. Karena sebab penting loh. Untuk menghukum itu butuh sebab itu loh. Coba antum ingat, qiyas. Al-asl, al-far', sebelum al-hukum ada al-illah. Al-asl, al-far' sebelum menghukumnya apa? Al-illah. Karena antum enggak akan bisa menghukumi kalau enggak ada ilahnya. Kenapa kok nabi ini haram? Ya enggak kenapa-kenapa, enggak bisa. Kenapa? Karena memabukkan ilah ini penting. Dengan ilah ini nanti antum bisa akan menghukumi. Paham maksudnya? Ayo na'am kalau fikum. Kenapa antum menghizbikan sepulan? Ada sebabnya enggak? Enggak ada sebabnya. Berarti enggak boleh. Paham belum? Kenapa antum mengatakan sepulan mubtadi'? Ada sebabnya enggak? Ada sebabnya. Ilah ini penting. Ilah ini sebab. Ilah ini sebab ya. Na'am kalau fikum. Na'am. Kita lihat sini. Apa kata beliau? laisal muradu fi hadhihi masalah faqat. Eh, bukan yang diinginkan pada permasalahan ini saja, bal fi jami'i masail fiqh bahkan pada seluruh permasalahan fikih. Yang namanya illah penting enggak? Penting. Jadi mengetahui sebab itu penting. Fungsinya itu apa tadi? Mengeluarkan apa? Hukum. Kalau antum nggak tahu sebabnya nggak bisa menghukumi. Kan gitu. Nah, kita lihat di sini. Bal fi jami'i masail li anna fahmal ilal yujibu fawaid Dikarenakan memahami sebab-sebab itu nanti akan apa? Akan melahirkan faedah-faedah. Al-faedatul ula, faedah yang pertama, annal insana ya'rif Naam ya'rif semua syari'ati al-islamiyah. Karena seorang itu nanti akan tahu tingginya syariat Islam ini. Mulianya syariat Islam ini. Wa annahu lam yashra' fiha syai'un illa lisabin yaqtadi. Dan bahwasannya tidaklah apa? Naam lam yusra' fiha syai'un tidaklah di dalam syariat Islam ini disyariatkan sesuatu sesuatu kecuali apa? Di, dikarenakan sebab yang mengharuskannya. Paham ya? Tidaklah disyariatkan dalam agama Islam ini sesuatu kecuali apa? Ada sebab yang mengharuskannya. Paham belum? Ada sebab yang mengharuskannya. Wa jami'ul masail hukmiyah mu'allalah dan semua permasalahan yang berkaitan masalah hukum itu pasti ada sebabnya. Oh ya, pasti di situ dijadikan alasan sebab. Alasannya kenapa? Sebabnya kenapa? Faham belum nih? Abdurrahman, faham belum? Eh, naam. bisa. Jadi perkara-perkara masalah hukum untuk menghukumi perkara itu semuanya pasti tidak terluput dari namanya apa? Ilal, yaitu sebab atau alasan. Kan nggak mungkin atau menghukumi orang tanpa alasan. Fulan hizmi. Lah alasannya kenapa? Nggak ada alasannya, nggak bisa. Itu nanti terjatuh dalam perkara yang dolim, perkara yang Nah, mengandung unsur kezaliman. Lakin taratan takunul illah maklumah ini pentingnya ini. Terkadang ada yang alasannya itu maklumah, diketahui alasannya kenapa. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kenapa kok antum disuruh nah barakallahu fikum? Kenapa Allah telah tidak menerima salatnya orang yang nah orang yang apa? Nah, yang tidak bersuci karena dia dalam keadaan hadas. Kalau berhadas enggak di terima salatnya kecuali bersucian itu. Nah, sekarang ada ilah yang enggak diketahui seperti apa? Kenapa kok antum ketika makan daging onta batal wudunya? Nah, ya kan? Antum ketika makan daging onta batal wudunya padahal antum enggak kencing, enggak BAB, wala kentut, wala syai. Tapi kok batal kenapa? Nah, itu ilahnya namanya ilah ta'budiyah. Ilah ta'budiyah itu semata-mata ilah sebab yang antum itu diuji untuk beribadah mau atau tidak itu loh. Karena wudu lagi akhirnya antum makan daging unta, ya enggak? Padahal kalau antum perhatikan apa ya ilahnya ini? Wong kita nggak kentut, nggak kencing, nggak BAB, kok batal ya? Nah, mikir-mikir kan. Tapi ada ilah yang diketahui. Ilahnya kenapa kok nabi itu haram, memabukkan? Diketahui nggak ilahnya? Diketahui. Jadi ilah itu ada dua. Kita lihat. Wa taratan takunul ilatu majhulatan terkadang ilah sebab alasan itu tidak diketahui. Wa taratan ya'lamuha ba'dun nas sebagai terkadang ada ilah sebab yang mengetahuinya hanya sebagian manusia wa yajahluha ba'dhum dan sebagian mereka enggak mengetahui fataratan takunu fawqa mustawal uqul terkadang illah sebab atau alasan itu bisa dilihat dia apa dia lebih di atas daripada akal kita maksudnya itu ngam terkadang tidak masuk akal gitu loh lakinna na'lam anna Allah lam yashra'ha illa hikmatan akan tapi kita tahu yakin bahwasanya Allah Taala tidaklah mensyariatkannya kecuali ada hikmah semua syariat Islam ini agama Islam ini semua ibadah yang Allah telah syariatkan pasti di balik itu ada apa? Hikmahnya. Paham belum? Ayo na'am barakallahu fikum seperti itu. Jadi hikmah ini ada yang ketahui, ada yang tidak diketahui. wah, kita lihat. Wa qad tarada 'indal fuqaha wa qad turida 'indal fuqaha rahimahullah tasmiyatu makana majhulul makana majhulul illah ta'budiyan Artinya dan sungguh telah ditetapkan nah menurut ahli fikih atau di sisi para fuqaha rahimahullah taala penamaan apa-apa yang tidak diketahui ilahnya itu dikenal dengan abu ta'abudiyan. Paham belum? Jadi di sisi fuqaha ma'ruf dikenal sesuatu yang tidak diketahui sebabnya itu, paham ya? Sebabnya tersembunyi namanya ta'abudiyan. Murni semata-mata itu ibadah. Paham belum? Irsyad. Maksudnya yang murni semata-mata ibadah Paham ya Ibrahim? Murni semata-mata ibadah. Sama salah sebagai contoh kalau mereka mengatakan inna naqdul wudu' lahmil ibil ta'budiyun. Sesungguhnya pembatalan wudu dengan makan daging unta itu ta'budiyun. Ini ilahnya, ta'budi. Semata-mata ibadah gitu loh. Li'annana la la na'qil makna karena kita enggak bisa memahami maknanya. La na'qil la nafham. Kita enggak paham maknanya gitu. Kok bisa ya? Iya kan kalau orang kan berpikir gitu. Apa ya sebabnya kok dikatakan batal? Ya enggak? Antum makan daging unta, enggak enggak kentut, enggak kencing wala apa? Wala bi api wala syaitan. Kok batal ya kenapa ya? Nah itu ilahnya ta'abudi. Kita lihat ini. taanyu fartin bainal lahmil jamal wal lahmil khuruf. Oh, nam. Awil hisan, awil baqar Apa bedanya sekarang? dengan daging jamal, daging unta, daging kambing, khuruf, daging kambing ya. Awil hisan, kuda, awil baqar atau lembu. Paham ya? Nah, Bedanya apa sekarang bedanya? Lah kan sama kan sama daging kan? Tapi kenapa ketika makan daging unta kok batal gitu loh? Sedangkan ketika makan daging kambing enggak batal. Ayo, apa tadi ilahnya? Ta'abudiyah. Ilahnya ta'abudiyah, ilah yang tidak nampak tapi di balik itu ibadah itu loh. Antum diuji. Kalau antum enggak mau wudu, yang enggak sah salatnya itu loh. Paham ya? Walaupun antum enggak kentut, enggak kencing, enggak BAB. Iya enggak? Nah, tapi kan karena itu ilah ta'budiyah antum diperintahkan untuk wuduk lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mahum insyaallah Isa. Eh, ini penting ini seperti ini ya. Naam. La nadri, kita enggak tahu nah, itu kan. Enggak tahu ilahnya. Wa minal ulama man qala bal ilah ma'lumah. Sebagian ulama ada yang mengatakan ada sebabnya itu. Kenapa orang ketika makan daging unta batal wudunya ada sebabnya katanya. hiya anal ibila fiha naw'un minasyaitan. Eh, minas syaitani eh, syaitana minas Naam wal kibriya wal anafa. Ini. Ada yang mengatakan ilahnya sebabnya karena unta itu di dalam terdapat apa? Salah satu jenis naam barakallahu fikum naam diciptakannya dari setan. Paham ya? Dan sombong serta bengis. Paham ya? Kan tinggi unta itu, tinggi, lehernya panjang jadi Seakan-akan sombong gitu istilahnya ya. Nanti sebutkan dalam hadis itu. Yang biasanya sombong itu pemilik pemilik onta beda dengan pemilik kambing. Kalau pemilik kambing katanya tendang, tenang. TNT istilahnya. Apa TNT? Apa TNT? Tenang dan tenteram. Paham ya? Nah, barakallahu fikum tenang, tenteram. Tapi kalau pemilik onta kan karena panjang apa lehernya itu berarti beda itu, Kita lihat nanti. Walihada yakun ra'i daiman dza kibarin wa anafatin wa ghatrasatin. Artinya apa? Oleh karena ini pengembala onta seringnya eh, selalu apa? sombong, bengis, eh, merasa berkuasa. Karena onta kan tinggi. Antum lihat lehernya itu. Pernah lihat onta kan? Pernah lihat onta? Onta pernah? Belum. Lihat langsung pernah? Eh kapan-kapan lihat di Bunpin ada. Paham ya? Yang jelas barakallahu fikum antum lihat itu unta, pinggir. Ya, kita lihat. Karena qala sallallahu al-ghildah wal jafa fil faddadin ashabul ibil. Nah, kepengisan dan kekakuan, kaku bengis, eh, merasa berkuasa fil faddadin, yaitu maksudnya pada nah barakallahu fikum para pengembala-pengembala ashabul ibil, yaitu para pemilik unta. Nah, ya. Wasakinah nih perhatikan, wasakinah ketenangan fi ashabil ghanam pada nah para pengembala atau pemilik kambing. Ya kan eh, mau sama bagaimana kambing kecil pendek, ya enggak? Ya, tenangin aja, TNT. Eh, N kan dan artinya T itu tenang, yang pertama, yang kedua tentram. TNT itu tenang dan tentram. Ayo. Apa maksudnya itu? Ayo na barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Syahidnya apa syahidnya? Ilah disebut para ulama ini memberikan ilah yang nampak gitu. Kenapa kok ketika makan daging unta kok batal wudunya karena unta itu ciptakan dari bagian dari setan gitu loh. Kita lihat. Summa innahu warada fil athar annaha khuliqat minasyayatin ya kan? Datang dalam asar berarti unta itu ciptakan dari setan. Diciptakan apa dari dari setan. Nah, ini yang mensahihkan di bawah itu sebutannya Imam Syaukani dalam al Autar ya, eh, bahwasanya apa? La wala tusallu fi ma'atinil ibil fa innaha khuliqat minasyayatin sallu fi marabid marabidul ghanam. Salatlah kalian di kandang kambing dan jangan kalian sholat di kandang onta, eh, tempat taman derumnya onta, dikarenakan onta diciptakan dari setan. Antum lihat bentuk onta bagaimana? Kalau antum berdekatan langsung, kalau jauh mungkin nggak ngeri. Berdekatan langsung ini, antum lihat baik-baik itu, hidungnya itu. Anda ah, lihat, lihat ngeri. Paham ya? Nah, maksudnya maksudnya itu itu ilah seperti para ulama seperti itu. Nah, barakallahu fikum bahwasanya berdasarkan dalil-dalil ini bahwasanya oh, karena unta itu diciptakan dari setan. Falha ta'thirun 'alal badan. Terkadang ada berpengaruh di atas apa? Berpengaruh di badan. Kalau antum makan daging unta panas rasanya. Hangat badannya itu. Paham ya? Wa ala khuluqil insan dan berpengaruh berpengaruh juga dengan apa? Akhlak manusia. Karena apa? Karena yang namanya makanan itu pengaruhnya besar. Kalau orang yang suka makan daging-daging binatang buas itu rasanya orangnya nanti jadi buas itu loh. Kalau tidak salah sebutan Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala juga dalam Namzatul Ma'ad. Paham ya? Itu mengenai apa? bahwasanya makanan orang itu karena berpengaruh dengan tabiatnya, bisa mempengaruhi tabiatnya. Kalau dia yang sering dia makan barang-barang yang istilahnya apa ya, yang istilahnya yang apa buas atau misalkan dia suka makan ular, harimau, biawak misalkan atau yang semisalnya itu nanti orangnya itu nggak tahu nggak jauh beda. mau ya? Maksudnya bukan bukan dia itu bukan binatang buas, bukan perilakunya itu loh, pengaruh. Coba-coba kalau antum makan barang-barang yang lembut-lembut seperti Eh, entah apa sate kelinci misalkan, daging ayam, paham ya? Yang lembut-lembut. Itu yang orangnya terang-terang saja. Daging kambing, kita lihat ini. wahana wudu yukhaffif min asariha. Nah, wudu ini memperingan pengaruh-pengaruh yang nah, yang didapatkan kalau makan daging unta tadi itu. Nah, ilah yang kedua inilah yang perlu kita teliti lagi. Nah, barakallahu fikum. Maksudnya apa? Yang dirojekkan Syekh Muhammad bin Nizam dan juga Syekhuna Yahya bin Anil Al-Hajuri wafaqahullah adalah yang pertama. Ilahnya ta'budiyah. Ilahnya apa? Ta'budiyah, murni semata-mata untuk beribadah. Paham ya? Karena ketika antum di dianjurkan beribadah orang orang malas, wah sudah wudu kok suruh wudu lagi, ya enggak? Berat kan? Wong anak enggak kentut kok, enggak kencing, enggak BAB, cuma makan daging unta kok suruh wudu lagi. Lah mau ibadah enggak? Kalau enggak mau ibadah ya kalau kamu enggak wudu enggak sah salatnya kan itu. Kan ujian ibadah itu loh ilahnya ta'budin. Ilahnya ta'budinan. Kita lihat lagi berikutnya. Waqad qara'na waqad qara'tu qadiman fi kitabi fi kitabin yunha fihi al-insan al-'asabi 'an al-iktsar min akli lahm al-ibil. Yaqul li anna hadha yazidu al-'asabiyyah wa yu'athir 'alayha aktsar. Kita lihat sini dan sungguh aku telah menjumpai dahulu membaca salah satu kitab yang dilarang di situ orang itu orang yang asobi punya penyakit asobi Nah, itu dia dilarang untuk makan daging unta, memperbanyak makan daging unta. Kenapa? Li'anna hadza yazidul asobiyah Nah, karena yang namanya makan daging unta itu menambah dia itu semakin apa? punya penyakit fanatik gitu loh ya. Wa asir 'alaiha aksar. Ini kalau diartikan fanatik, tapi kalau diartikan penyakit ya penyakit tulang atau penyakit dalam lah, penyakit dalam itu Nah, barakallahu fikum sebagian mereka mengatakan kalau kebanyakan makan daging unta itu semakin panas gitu loh. Paham ya? Nah, ini kayak penyakit dalam, tapi kita lihat nanti. Wa nahyu 'anis shalah fi fi atanil ibil dan larangan salat di tempat-tempat menderumnya unta. Yaqulu ba'dul fuqaha Sebagian ahli fikih mengatakan innahu ta'budiyun, itu ta'budi juga, ibadah juga elahnya. Nah, kenapa kalau dilarang salat di tempat-tempat menderumnya unta? Para ulama mengatakan tak ta'abudi, semata-mata ibadah. Wa yaqulu ba'dhum innahu li'illatin ma'lumah. Sebagian mereka ada mengatakan sebabnya itu maklumah diketahui sebabnya. Apa itu? Kita lihat, hiya najasatul najasatul raus wal baul. Najisnya air kencing dan kotoran onta. Tapi ini enggak benar. Onta kan halal. Pendapat yang rajih bagaimana kemarin? Eh, kotoran air kencing hewan yang halal untuk dimakan najis atau enggak enggak najis lah buktinya air kencing aja boleh diminum boleh enggak diminum air kencing unta untuk obat paham ya halal atau haram air kencing unta diminum halal atau haram Hah? halal nah suatu ketika ada itu antum siap enggak minum eh, enggak masalah penting halal ya nah itu untuk obat itu di Yaman sana banyak itu air kencing unta itu tapi karena banyaknya itu enggak dijual, dibagi-bagi. Waktu didamat saat itu kisah aja ya. Ada ikhwah pagi hari itu jual susu air susu unta dan sebelahnya itu juga apa? Beli air susu gratis satu botol aqua air kencing. Air kencing unta tapi ya. Jadi beli air susu dapat botol, eh, botol dapat dapat apa gratisan satu botol air air kencing unta tadi itu. Paham ya? Nah, orang-orang yang belum bisa gunakan diminum langsung sama dia. Diminum langsung ya rasanya amis amis-amis sengar-sengar itu. Paham ya? Itu anu tahu kencing. Kalau muntah-muntah kemana? ternyata caranya ada caranya. Caranya itu air susunya lah dengan air kencing tadi biar nggak terlalu apa? Biar nggak terlalu baunya itu menyengat itu. Itu malah bisa. Dan yakini bahasanya itu obat itu loh. Kan Rasulullah mengatakan kan, "Nam israbu min albani wa wa abwaliha." Suruh minum dari air susunya atau air kencingnya menunjukkan bahasanya. Ibnu Nabawi itu enggak pengobatan tentang tata cara Nabi itu enggak. Nah, cuman kalau di Indonesia ini enggak ada. Maksudnya enggak ada. Nah, barakallahu fikum yang jual apa air kencing ontan nanti. Kalau antum sang kebun bin eh, mau nyoba ya mungkin datang ke petugasnya itu pesan lah gitu, paham ya? Nanti tolong kalau pas ontanya kencing eh, di apa ditampung lah itu misalkan untuk obat misalkan itu mungkin bisa tapi kalau secara langsung kan di Indonesia kan jarang ada onta. Nah, maksudnya bagaimana kesimpulannya? Kesimpulannya di sini adalah apa? Air kencing unta kotorannya itu enggak najis. Lakin hadza laisa bisahih, ya kan? Ini enggak benar kata beliau. Lakin hadza laisa bisahih. Pendapatnya enggak benar yang mengatakan najisnya kotoran dan air kencing unta. Li'anna baulal ibil wa rausaha tahir. Li'anna baulal ibili wa rausaha tahir. Dikarenakan air kencing unta dan kotorannya suci. Kaidahnya apa kemarin kaidahnya? Kaidahnya apa? Nah, setiap hewan yang halal dimakan, kotorannya dan air kencingnya suci. Paham belum? Naam, barakallahu fikum. Fa imma an naqul, imma kita katakan innahu ta'budiyun, illahnya sebabnya ta'abudi, semata-mata ibadah. Wa imma an naqul, imma kita katakan innal illata hiya anna makanan ibil tahduru syayatin ini. Penting ini. Kenapa sebabnya kok dilarang sholat di tempat-tempat menderumnya unta. Eh, tempat apa? Kandang unta. kok dilarang kenapa? Dikarenakan itu tempat apa? tempat hadirnya para setan. Hadirnya para setan. Nah, unta tadi kan diciptakan dari apa setan tadi katanya dalam hadis tadi itu. Ayo kita lihat. Li'anal ibila khuliqat minasyayatin karena unta itu diciptakan dari setan. Unta itu diciptakan dari apa? Dari setan. Na'am barakallahu fiikum. Kita lihat, Waqat ruwiya anna 'ala Naam kulli sya'fati ba'iran syaitanan. Ini. Dan bahkan diriwayatkan bahwasanya setiap apa? Setiap enam bagian daging dari tubuh unta itu ada setannya. Paham ya? Nah, Allah musta'an riwayatnya wallah alam perlu dicek lagi. Nah, barakallahu fikum. Sya'fa itu bagian daging yang tinggi itu loh. Yang apa istilahnya namanya itu? Yang dibilang apa punuk. Tahu punuk enggak, Tum? Tahu punuk? Biasanya kan unta ada kayak punuk itu daging di bagian punggungnya itu loh. Antum tahu punuk insyaallah ma'ruf ya. Punuk bahasa Indonesianya apa punuk? Ya punuk Eh, punuk bahasa Indonesia. Tahu kan? Nah itu. Itu karena disebutkan sini bahasanya waqat ruwiya anna ala kulli syafatin eh, diriwayatkan bahasa tiap punuknya itu punuk onta syaitan. Ada setannya di situ. Allah musta'an. Nah, kalau kamu melihat bawah itu juga masalah itu. Ala dhahri kulli ba'irin syaitan. Di atas punggung setiap onta itu ada setannya. Wa syafahnya a'la sinam. Jadi a'la sinam yang di atas apa punuk itu ya. Ini yang meninggi atas punggung itu. Punuk. Nah. Allah musta'an. Barakallahu fikum. Kita lihat lagi al-faidah tsaniyah, faedah yang kedua, mengetahui illah itu pentingnya apa? Annana idza fahimna illatal hukmi kisna alaihi ma syarakahu fi hadzal illah masyaallah. Kalau kita itu paham sebab suatu hukum, kita bisa mengkiaskan semua yang sama. Nah, barakallahu fikum yang sama dengan satu ilah ini. Paham belum? Jadi enggak perlu panjang lebar itu loh. Ay, ah, ya, walaupun bentuknya bukan cairan, bukan air minum. Nah, walaupun bentuknya apa? Bukan cairan, bukan air minum, tapi ilahnya sama-sama memabukkan haram. Paham belum? Jadi jangan wah ini kok diharamkan kenapa Ustaz padahal bukan bukan cairan, bukan minuman. Nah, karena enggak tahu hukum, enggak tahu ilahnya tadi. Kalau tahu ilahnya dia bisa mengharamkan walaupun tablet, kapsul, yang sedu dihirup. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Hukumnya apa? haram karena memabukkan. Ilah itu penting sekali ilah itu ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Naam. Kita lihat sini. Kata beliau wa adillatul qiyas ma'rifatun fil kitab sunnah wa laysa hadha mawdi'u dzikriha. Dalil-dalil qiyas itu sudah dikenal, diketahui di dalam Al-Qur'an As-Sunnah, maka di sini bukan tempat penyebutannya. Al-faidatus salisah, faedah yang ketiga, annal insana idza fahimal illata izdada tuma'ninatan wa akhdhan bil ahkam syar'iyyah masyaallah. Sesungguhnya orang itu kalau paham illah, paham sebab, akan semakin bertambah tumakninah. Apa tumakninah ini? TNT, tenang dan tenteram. Tambah tenang, tenteram, paham ya? nina Nah, barakallahu fikum wa akhdan dan akan semakin mengambil bil ahkam syarinya hukum syar'i. Karena tahu nabi ini bagaimana kalau tiga, sudah tiga hari haram. Kenapa haram? Memabukkan. Semakin atau berhati-hati gitu loh. Karena tahu ilahnya. Paham belum? Ayo na'am. Kita lihat berikutnya, li'annahu yafham limadha syuri'a hadzal hukum tahriman aw ijaban fa yazdadu tuma'ninatan. Dikarenakan dia faham kenapa hukum ini syariatkan pengharamannya, eh, kemudian kewajib, diwajibkannya akan semakin bertambah tumaninah kalau dia faham. Wa farahan wa sururan akan semakin senang dan bangga bi fi'l awamir untuk mengerjakan perintah-perintahnya. Wa kadzalika yazdadu farahan wa sururan bi tarkin nawahi. Kata beliau, seperti itu pula semakin bertambah nam rasa senang, bangga dengan meninggalkan perkara-perkara yang dilarang. Fa bersyariah akhirnya dia berpegang teguh dengan syariat. Kenapa kok dia meninggalkan nabi yang lebih dari tiga hari? Kenapa? Karena memabukkan. Dugaan kuatnya memabukkan sehingga lebih tenang gitu loh. Kalau dia nggak tahu hukumnya kan dia minum aja. Ya nggak, Enggak tahu ilahnya minum aja nih ya ternyata mabuk. Kan itu. Nah, kita lihat lagi. al itu rabi'ah, faedah yang keempat. Anal illah bahwasanya illah sebab atau alasan hiya ibaratun an dalil itu suatu ungkapan tentang dalil akal. Jadi dalil akal itu digunakan ya, digunakan setelah apa? Dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ingat-ingat kalian di sini. Idza fahim Idza fahimtaha istata'ta an taqna' man lam yaqtani' bil kitab sunnah Ana ulangi lagi. Idza fahimtaha istata'ta an tuqni'a man lam yaqtani' bil kitab sunnah Apabila kamu memahami ilah sebab, niscaya kamu akan mampu menenangkan, menundukkan orang yang tidak tunduk terhadap Al-Qur'an Sunnah. Paham belum? Nah, ini Nabi itu halal nih. Lah kenapa halal? Kan bukan khamr katanya, tapi kan memabukkan. Nah, tahu ilahnya kan? Karena antum ngomong memabukkan tadi akhirnya dia tunduk gitu loh. Paham belum? Eh, wa na'am. Kita lihat sini. Kata beliau, "Wa nahnu fi hadzal asri fi hajatin masatin ila hadzal amr." Dan kita pada masa-masa atau zaman-zaman sekarang ini eh, butuh sangat-sangat butuh pada perkara ini. Paham belum? Nah, barakallahu fikum. kita di masa-masa ini sangat-sangat butuh. Ya, sangat-sangat butuh dalam perkara ini. Li'anna katsiran dan nas yujadilunaka karena banyak dari kalangan manusia itu mendebatmu. Hatta fil adilah syar'iyyah bahkan dalil debat sama dia. Amin ya? Dalil-dalil bagaimana sekarang kita ikuti perkembangan zaman katanya. Dalil sedang bukan saatnya katanya. Allah musta'an, Allah musta'an. Kita lihat Fa idza Allah syai'an min min ma'rifatil ilal wal hikam wal asrar istata'ta an tuqni'a khairaka bidalalatil aql. Apabila Allah Taala telah memberikan karunia kepadamu eh, dengan sesuatu berupa mengenal sebab-sebab dan hikmah-hikmah serta rahasia-rahasia niscaya kamu akan mampu menundukkan selainmu dengan penunjukan atau dengan dalil akal tadi itu secara akal seperti ini paham belum nah barakallahu fikum karena dalil akal terkadang dipakai itu loh bapak sekarang mengatakan Allah taala di mana-mana coba bapak berdoa Pak akhirnya bapak tadi berdoanya kemana arah tangannya ke atas secara fitrah manusia secara akal enggak bisa dipungkiri mana ada orang berdoa, eh, berdoa tangannya ke bawah gini Allah khfir muslimin wal muslimat al ahya minhum amwat innaka qaribun mujib Allah Allahumma muslimin wal muslimat misalkan ke atas tangannya secara fitrah manusia akal seperti itu nah itu fungsi mengetahui apa tadi hikmah-hikmah dan juga mengetahui alasan-alasan rahasia-rahasia mampu menundukkan selainmu dengan apa penunjukan akal tadi yang terakhir Al-fa'idatul khamsah, faedah kelima, perhatian baik-baik. Annal insana yakunu indahu malakah warusukh fil ilm. Bahwasanya orang terkadang dia memiliki malakah, kemapanan. Paham ya? Dan juga kedalaman dalam ilmunya. Ilmunya dalam, mapan dia. Mapan, ilmunya dalam. Banyak ilmunya, mapan ilmunya. Wa in syi'ta dalnam, wa in syi'ta dalilan ala dzalik faqra' kutub Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jika kamu mau mau apa? Mau dalilnya, mau menyaksikan Nah, maka bacalah kitab-kitab Syekhul Islam Utsaimin Masya Antum kalau baca kitab Syekhul Islam, itu kalau sudah bisa baca kitab, rasanya nggak pengin nggak pengen apa? Enggak pengen tinggalkan. Paham ya? Enggak pengen tinggalkan kitabnya bagus sekali. Paham ya? Majmu' Fatawa, kemudian nah barakallahu fikum kitab-kitab yang Minhajus Sunnah Nabawiyah, bagus sekali. Kitab Ibnu Qayyim juga enggak kalah hanya karena Ibnu Qayyim muridnya. Paham ya? Zadul Ma'ad, ya enggak? Hadil Arwah, eh, kitab Ar-Ruh. Paham ya? Nah barakallahu fikum seperti itu. Naam. Jadi perlu diperhatikan baik-baik ya. Jadi terkadang seperti itu. Ungdur kaifa ya'ti bisyawahid al-katsirah. Perhatikan kitabnya ini. Perhatikan bagaimana mendatangkan syawahid yaitu pendukung-pendukung penguat-penguat yang banyak ala mas'alatin wahidah. Satu masalah saja. Satu masalah ternyata didatangkan padanya syawahid pendukung-pendukung penguat-penguat yang banyak. Hatta ta'rifa miqdar rusukh fil ilm. Sampai-sampai kamu benar-benar mengetahui nam kadar dalamnya ilmunya. Minal insan seorang jadi ya, seseorang itu terkadang diketahui dalamnya ilmunya ketika menyebutkan dalil itu loh. Syirik haram, dalil mana Kalau Allah, kalau Rasul, kalau Allah, kalau Rasul. Semakin banyak dalil yang sebutkan itu orang kemandang berarti dalam ilmunya. Nah, seperti itu. Kita lihat alladhi faham hikam wal asrar akan mengatakan kadarnya dalamnya ilmu orang tersebut di dalam memahami hikmah-hikmah dan rahasia-rahasia. Wa khulasatu hadhil qaidah kesimpulan kaidah ini perhatikan kesimpulannya anna kullaman hiyan anhu idza fa'alahu fahuwa fasidun in adan nahyu ila dzatil manhi anhu aula syartih. Ini kesimpulannya. Bahwasanya segala sesuatu yang dilarang itu apabila orang mengerjakannya maka rusak amalan tersebut apabila larangan kembali ke zat yang dilarang itu sendiri atau kembali kepada syaratnya. Amma idza ada ila amrin kharij fa innahu la yusid. Adapun kalau larangan itu kembali di luar amalan tersebut, perhatikan ya larangan tersebut kembali di luar amalan tersebut maka tidak rusak amalannya. Lakin yakunul fa'il athiman li wuqu'ihi fil nahyi. Tapi pelakunya dia berdosa karena terjatuh dalam larangan. Kesimpulannya paham insyaallah ya? Kesimpulannya insyaallah mafhum insyaallah Irsyad. Kesimpulannya mafhum insyaallah. Eh wa barakallahu fikum. Nasallahu alaihi wasallam wa alafiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.